disampaikan pada pengajian kita yang telah berlalu sebagaimana para akhwat atau para istri memiliki upaya-upaya agar dia bisa membahagiakan kehidupan rumah tangganya dengan kiat-kiat mereka. Maka seluruh komponen yang menyusun rumah tangga pun harus memahami potensi-potensi yang ada pada mereka supaya masing-masing pribadi yang menjadi anggota keluarga itu bisa tahu dan memanfaatkan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut. Dengan demikian mudah-mudahan kebahagiaan rumah tangga akan diraih bersama-sama dan kebahagiaan rumah tangga akan optimal dinikmati bersama. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tentu ingin hidup bahagia. Namun tidak semua orang paham hakikat kebahagiaan. Sehingga banyak orang yang dia tersalah di dalam melangkah yang katanya dia mencari menuju kebahagiaan tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Allah SWT menjelaskan sifat bahagia. Menjelaskan sifat bahagia. Yang dari sini nanti kita akan tahu hakikat kebahagiaan. Di dalam beberapa firmannya, Allah SWT menyebutkan bahwa sifat dan karakter bahagia itu ada pada dua hal. Yang pertama, adanya kesentausaan hidup. Dan yang kedua, hilangnya semua bentuk kecemasan dan kekhawatiran. Di saat seseorang mendapatkan kesentausaan hidup, dan tidak ada sesuatu pun yang membuat dia cemas. Dan tidak ada sesuatu pun yang membuat dia itu khawatir. Maka sesungguhnya orang ini bahagia. Dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah SWT perintahkan agar orang-orang Quraisy bersyukur kepada Allah SWT memberikan dan menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Allah SWT dengan sebab Allah SWT telah memberikan kepada mereka dua nikmat yang agung tersebut Allah memberikan kesentausaan kepada mereka dan Allah menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran pada mereka disebutkan dalam surat Quraisy Allah SWT menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait maka hendaknya orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Rabb yang memiliki Ka'bah yang pengelolaannya yang juga diserahkan oleh Allah SWT kepada mereka bagaimana menjamu tamu-tamu yang datang yang berhaji atau yang bertawaf mengelilingi Ka'bah itu kepada mereka. Dengan hal yang demikian, hendaknya mereka beribadah kepada Allah SWT. Dan karena ibadah adalah bentuk syukur seseorang kepada Allah, Allah perintahkan mereka beribadah. Kenapa mereka diperintahkan beribadah kepada Allah? Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Di mana Allah telah berikan kepada mereka dua nikmat yang begitu agung, yaitu Allah memberikan kesentausaan kepada mereka, kesejahteraan kepada mereka, dan yang kedua Allah hilangkan semua bentuk kecemasan dan kekhawatiran mereka. Allah hilangkan kecemasan dan kekhawatiran mereka sehingga Allah berikan jaminan keamanan kepada mereka. Ini dua nikmat. Sebagai asas hidup yang bahagia. Di dalam beberapa ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan tentang masalah ini. Seperti disebutkan surat Al-An'am ayat 48 Allah sudah berfirman. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim Tidaklah kami mengutus dari kalangan para rasul yang telah kami utus, melainkan agar mereka memberikan kabar gembira dan agar mereka memberikan peringatan-peringatan. Maka barang siapa yang beriman kemudian berbuat amal yang soleh mengupayakan kebaikan setelah itu, maka Allah menyebutkan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada sesuatu yang mencemaskan mereka, tidak ada sesuatu yang membuat mereka khawatir, walahum yahzanun dan tidak pula mereka berduka. Jadi Allah SWT intinya menyebutkan bahwa kebahagiaan itu berpolos pada tiga masalah. Yang pertama adanya kesejahteraan dan kesentausaan. Kemudian yang kedua adalah hilangnya rasa cemas dan khawatiran. Kemudian hilangnya kedukaan dan kesedihan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bagaimana supaya kita itu bisa menggapai kebahagiaan? Wujudkan Tiga hal ini pada diri masing-masing rumah tangga kita itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada bapak. Wujudkan ketiga hal ini pada komponen yang membangun rumah tangga kita itu. Wujudkan tiga hal ini pada istri Anda. Wujudkan tiga hal ini pada suami Anda. Wujudkan pada ayah dan ibu Anda. Wujudkan kepada anak-anak Anda. Niscaya satu keluarga itu adalah akan bahagia. Akan bahagia. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan bahas potensi-potensi apa saja yang hendaknya kita optimalkan agar kita dimudahkan oleh Allah taala untuk menggapai kebahagiaan bersama. al awal sebelumnya ada 10 potensi. Ada 10 potensi. Yang masing-masingnya memiliki tingkat bobot yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki tingkat atau bobot yang berbeda-beda. Di antara sepuluh potensi tersebut yang pertama adalah potensi iman. Iman merupakan potensi pokok kebahagiaan. Bahkan iman adalah asas kebahagiaan. Dia merupakan potensi yang pertama dan paling utama adalah iman. Sehingga orang yang tidak memiliki iman, kapanpun, dimanapun dia berada, tidak pernah akan mendapatkan kebahagiaan. Nonsen kalau orang yang kafir, orang yang tidak beriman, dia mengatakan kami hidup bahagia. Tidak ada yang menjamin kebahagiaan mereka. Seandainya kebahagiaan bisa diraih dengan kekufuran, niscaya tidak ada orang yang kufur yang bunuh diri dengan sebab mereka banyak harta. Niscaya tidak ada orang kafir yang putus asa dengan sebab mereka hidupnya adalah banyak yang mereka nikmati berupa kenikmatan, berupa kekayaan dan semisalnya. Tapi karena mereka tidak memiliki iman, sehingga tidak memiliki potensi yang paling pokok yaitu potensi kebahagiaan. Hanya orang-orang yang beriman yang memiliki potensi kebahagiaan. Dan itulah yang disebutkan oleh saya Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Potensi yang pertama beliau sebutkan di dalam kitab yang beliau tulis yang sangat tipis kitabnya. Al-Wasail Al-Mufida lil Hayati saida Sarana-sarana potensi-potensi kebahagiaan, lah potensi-potensi yang bermanfaat untuk menggapai hidup bahagia. Beliau menyebutkan yang pertama dan paling utama adalah iman. Disebutkan oleh beliau di antaranya dalil yang menyebutkan bahwa iman adalah pondasi potensi yang pertama, modal yang pertama, beliau menyebutkan firman Allah tabaraka wa taala bahwa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima bi asani ma kanu ya'malun orang yang dia itu beriman dan beramal saleh Baik laki-laki maupun perempuan niscaya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyibah. Syaratnya adalah wa wa mu'minun. Selagi dia adalah orang yang yang beriman. Namun kita akan sebutkan kita akan sebutkan keterangan yang lain yang menambahi keterangan yang telah kita sebutkan Di antara yang mendasari bahawa potensi yang pertama adalah iman adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah telah menyebutkan kepada beliau ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli wa amutihi wa dirwati sanamihi Maukah aku berikan kepada anda ah, Maukah aku kabarkan kepada anda ya Mu'ad Apa modal segala perkara orang-orang ini Apa modal perkara dari orang-orang ini Atau dari umat ini Atau dari kaum ini Apa tiang yang menopang tegaknya perkara mereka Dan apa yaitu puncaknya bangunan Perkara mereka itu Mu'ad bin Jabal mengatakan Bala Bala ya Rasulullah Naam ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, Rasul amri al-Islam. Modal segala perkara adalah Islam. Para ulama menyebutkan apabila disebut kata Islam sendirian maknanya adalah iman dan Islam. Modal segala perkara adalah iman. Kita mau berbuat apa? Kita mau melakukan apa? Kita akan berucap apa? Apabila kita ingin apa yang kita amalkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, memberikan faedah, membuangkan kebahagiaan, harus didasari dengan iman. Karena iman adalah modalnya. Bagaimana orang berharap faedah? Bagaimana orang berharap manfaat sementara dia tidak punya modal? Sementara dia tidak punya modalnya, maka begitulah Allah SWT menyebutkan apa yang telah kita sebutkan bahwa yang pertama yang mendasari kebahagiaan adalah iman. Wa amuduhu as-salatu dan tiang penegak iman adalah salat. Wa dirmatu sanamihi al-jihadu dan puncak bangunan iman ada pada jihad. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lainnya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang dia beramal soleh dan dia adalah beriman menunjukkan bahwa yang mendasari amal soleh haruslah iman. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam beberapa ayat yang lainnya apa yang semakna dengan yang telah kita sebutkan. Seperti disebutkan surat yaitu Al-An'am 48 di atas atau surat Al-Maidah ayat nomor 69 dan yang lain-lainnya ayat. Yang intinya bahwa iman adalah modal dasar dan pondasi yang paling pokok untuk menggapai kebahagiaan. Pertanyaannya, orang imannya berbeda-beda. Ada yang imannya pol, nah, ada yang imannya itu tidak pol, berarti tidak optimal imannya itu. Dan juga ada yang pasang surut. Nah, Kadang imannya tebal, kemudian terkadang menipis. Kadang kuat, terkadang lemah. Nah, begitu iman seseorang. Artinya apa? Berarti kebahagiaan seseorang juga begitu. Pasang surut. Ada kalanya orang itu optimal imannya, berarti dia akan mendapatkan kebahagiaan juga optimal. Di saat dia itu imannya optimal. Berarti perlu ada kiat. Bagaimana ketika seorang imannya melemah untuk memompa yaitu iman. Bagaimana ketika orang itu imannya itu mulai me, nah, menipis supaya dia semakin tebal lagi imannya. Apa kiatnya? Yang disebutkan oleh Allah Taala di antara kiatnya yang paling mudah adalah belajar Al-Quran. Belajar sunnah. Mengaji mendatangi majlis-majlis taklim Al-Quran, mendatangi majlis-majlis taklim yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dan rakyat supaya orang bisa mengokohkan kembali iman. Allah SWT menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman menggapai iman yang sempurna? Di dalam surat itu, al Mukminun, lah surat Al-Anfal, ayat nomor Allah SWT menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Sifat orang yang beriman yang sempurna imannya adalah jika disebutkan nama Allah dan sifat-sifatnya maka akan takut bergetar hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka akan menambah iman mereka. Akan mengokohkan iman mereka. Akan menebalkan iman mereka, menguatkan iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun sehingga mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan majlis-majlis seperti inilah kita kokohkan iman. Makanya jangan heran kalau dulu para ulama salaf apabila mereka merasakan mulai yaitu mengendurnya surutnya iman, mereka segera panggil saudara-saudaranya kaum muslimin. Wa fulan wa fulan wa fulan, ta'alau nu'minu sa'atan. Kemarilah kita kokohkan iman kita sesaat dua saat. Sewaktu dua, dua waktu, marilah kemari. Kita kokohkan iman. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka setelah mereka berkumpul, nam, ikro alaina alquran. Ikro Ikra alaina alquran. Bacakan kepada kami alquran supaya kita bisa meningkatkan iman. Maka mudah seorang mereka membaca Al-Quran dan yang lainnya mendengarkannya. Dengan cara sebetulnya mereka itu mengokohkan iman. Sehingga di saat galau, di saat pikiran tidak nyaman, sibuk dengan kegiatan harian, rutinitas pekerjaan dan sebagainya. Terkadang itulah yang sangat yaitu berpotensi untuk melemahkan iman. Maka sudah saatnya sudah saatnya dalam hal yang demikian kesempatan-kesempatan yang bagus kita panggil saudara kita yang memiliki obsesi sama, obsesinya akhirat, yang memiliki visi dan misi hidup yang sama, pokoknya ibadah. Panggil. Nah, Bapak kita ketemu di mana? Di sini. Bapak kita ketemu di mana? Di sini. Setelah dikumpul di masjid, nah, ta'alu nu'minu sa'atan. Kita akan kokohkan iman sesaat dua saat. Nah, bacakan ayat Allah dan juga terjemahannya. Bacakan hadisnya Rasulullah dan juga terjemahannya. Kita akan mengokohkan iman. Kita akan mengokohkan iman. Yang kedua, potensi kebahagiaan adalah kesolihan setiap masing-masing individu rumah tangga. Suami yang solih, istri yang solihah, anak-anak yang solih dan solihah, ayah dan ibu yang solih dan solihah, merupakan potensi yang besar untuk bisa menggapai kebahagiaan hidup di dalam rumah tangga. Apa yang telah tadi kita sebutkan dalam pengajian tadi sore, pada likok kita yang tadi, Allah SWT menyebutkan surat At-Tur ayat nomor walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba dan orang-orang yang beriman sementara anak-anak keturunan mereka mengikuti bapak-bapak dan ibu-ibu mereka mengikuti kakek dan nenek mereka dalam iman Niscaya kelak kami akan susulkan mereka dengan nenek-nenek moyang mereka, dengan ayah dan ibu mereka yang beriman tersebut. Dan kami tidak sedikit pun menyanyiakan amalan-amalan yang mereka telah upayakan. Dan setiap diri tergantung pada apa yang diupayakannya. Allah SWT menyebutkan Kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan oleh semua anggota keluarga jika memiliki amal yang solih. Apabila yaitu suami solih, istrinya solihah. Anak-anak solih dan solihah. Ayah ibunya solih dan solihah. Maka mereka bahagia di dunia kemudian akan disusulkan dengan kebahagiaan tersebut sampai nanti di surga. Sampai nanti di surga. Kebahagiaan mana lagi? yang melebihi kebahagiaan orang yang beriman di dunia beramal soleh kemudian di akhirat dikumpulkan bersama-sama maka hendaknya kita mengerti bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan kiat bagaimana agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang soleh dan solihah kiatnya adalah berilmu dan beramal Kiat menjadi solid dan solihah, berilmu dan beramal. Datang ke pengajian-pengajian. Hadir di majlis-majlis ilmu. Mendapat satu dua faedah, ilmu diamalkan. Maka dengan cara seperti orang akan menjadi solih. Dan juga akan menjadi solihah. Karena disebut orang itu solih dan solihah apabila dia beramal dengan apa yang dia ketahui berupa ilmu. Kemudian dia adalah memperbaiki orang lain yang belum beramal. Jadi solih pada pribadinya dan solih buat orang lain. Solih pada pribadinya dan memperbaiki orang lain. Maka itulah orang-orang yang solih dan solihah. Oleh karenanya, yang ketiga potensi yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam bab ini Selain yaitu kesolihan yang ada pribadi-pribadi, maka figur-figur yang soli itu sendiri merupakan potensi. Figur-figur yang soli merupakan potensi. Kita sudah tahu ada amal soli, sudah tahu kita amal soli. Sebenarnya kita sudah mengerti iman, tetapi seandainya figur-figurnya bukan yang beriman, bukan yang amal solihnya itu ada, bukan yang beramal soli, maka juga tidak menjadi potensi. Sehingga potensi yang ketiga adalah figur-figur yang soli, baik itu adalah suami maupun istri, pasangan yang soli dan solihah. Kemudian yang keempat, potensi kebahagiaan adalah tempat tinggal yang lapang. Kemudian yang kelima, Potensi kebahagiaan pula adalah tetangga yang solih. Tetangga yang baik. Kemudian yang keenam. Adanya kendaraan yang nyaman. Empat potensi yang disebutkan ini. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Beliau telah bersabda, Arba'un minas sa'adatih. ada empat hal yang termasuk potensi kebahagiaan. almar atau solihatu. Yang pertama istri yang solihah. Kalau disebut istri yang solihah, maka lawannya adalah suami yang solih. Kemudian yang kedua wal maskanul wasi'u. Tempat tinggal yang lapang. Kemudian yang ketiga wal solihu tetangga yang baik. Kemudian yang keempat wal markabul hani'um. Kendaraan atau tunggangan yang nyaman. Kebalikannya Rasulullah menyebutkan wa arbaun minasyaqawati. Empat perkara termasuk potensi kecelakaan, lawan dari kebahagiaan. Kesengsaraan, penderitaan, apa kata Rasulullah? Yang pertama al-jarusu tetangga yang jahat. Yang kedua wal su istri yang jahat. Wal maskanu doyik. Yang ketiga tempat tinggal yang sempit. Yang keempat wal markabusu dan tunggangan yang jelek. Nah, pada jamaah sekarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri atau suami yang solid dan solihah. Potensi kebahagiaan hidup berumah tangga. Dan ini bisa didapat oleh semua orang. Semua orang bisa mendapatkannya. Bagaimana kiatnya? Dia harus tahu apa itu iman, dia harus tahu apa itu amal soleh. Kemudian dia mengamalkan iman, mengamalkan amal soleh. Jadilah dia figur yang beriman, beramal soleh. Maka dia adalah figur-figur yang soli dan solihah. Oleh karenanya istri dan suami, apabila merasa belum menjadi figur yang soli dan solihah, itulah tadi kiatnya. Kita harus mengilmui apa itu iman, kemudian kita amalkan iman. Apa itu amal soleh, kemudian kita beramal soleh. Dalam rangka kita mengoptimalkan fondasi kebahagiaan hidup dalam rumah tangga kita. Kemudian wal maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Ini yang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Ada yang rumahnya memang lapang. Ada yang rumahnya tidak lapang. Ada yang orang ini rumahnya memang lapang, tapi suasana begitu sempit. Ada yang orang rumahnya sempit. Tapi Masya Allah. Orang yang tinggal di situ merasakan betapa lapangnya rumah kita. Betapa lapangnya rumah kita. Kita tahu Rasulullah SAW itu memiliki rumah. Sebagaimana istri beliau juga memiliki rumah. Di antara rumah istri beliau yang paling luas, yang paling besar rumahnya Khadijah. Allah anha. Adapun yang lain-lainnya rumahnya sederhana. Rasulullah SAW itu rumahnya di bilik Masjid Nabawi. Di bilik Masjid Nabawi. Tidak lebih besar daripada ruang utama atau kamar utama yang dimiliki oleh panjenengan. Rumahnya Rasulullah saw tanpa sekat, tanpa yaitu pembatas, kecuali kain sitar. Seperti layaknya masjid kita ada kain sitarnya. Tapi beliau telah menyebutkan dalam hadis ini, hadis ini adalah hadis yang doif. Tetapi maknanya diterima oleh para ulama. Baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada rumahnya tidak lapang. Menunjukkan sekali lagi. Bahwa orang itu terkadang memiliki rumah yang lapang, yang luas. Tetapi suasana yang dia dapatkan adalah sempit. Sebagian orang memiliki rumah yang tidak lapang. Tetapi dia mendapatkan suasana yang sangat lapang. Sehingga Rasulullah yaitu orangnya. Rasulullah yaitu orangnya. Kenapa beliau memiliki rumah yang sekian kecilnya tetapi beliau mengatakan unsur-unsur kebahagiaan adalah rumah yang luas? Apakah kita katakan Rasul tidak bahagia? Apakah kita katakan Aisyah itu tidak bahagia bersama Rasulullah? Tidak, tidak kita akan katakan. Bahkan kita yakin Rasulullah dan para istrinya adalah orang-orang yang berbahagia. Manusia-manusia yang berbahagia. Mereka adalah utama-utamanya orang yang berbahagia. Rasul dan para istrinya. Tapi kenyataan membuktikan rumah-rumah mereka tidak luas. Tidak lapang. Kemudian tetangga yang baik. Juga tidak semua orang mendapatkannya. Dan terkadang orang sulit mendapatkan tetangga yang baik. Bagaimana tidak sulit? Nah, terlanjur kapling Ustaz di sini. Kalau tahu dulu-dulu, kalau tahu sebelum saya kambing di sini sudah nggak nggak akan di sini Ustaz. Ya. Sudah terlanjur Ustaz. Mau pindah nggak ada lagi fulus ini. Ya. Dijual juga nggak ada yang mau beli di sini Ustaz. Ikhwan iman semuanya juga pilihnya tidak di sini. Ya. Sebenarnya ya menyesal Ustaz tinggal di sini. Nah, tetangga tetangga saya itu buruk-buruk. Ya. Jahat-jahat tetangga saya. Jadi Tidak semua orang mendapatkan tetangga yang baik. Nah, Kemudian wal markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Bukan kendaraan yang mewah, bukan kendaraan yang mahal, bukan. <laughs> Bukan itu yang dimaksud, tetapi kendaraan yang hani, kendaraan yang nyaman. Nyaman apabila dikendarai. Nah, tidak suka dorong karena minyaknya campur. Nah, pertalit campur dorong. Nah, Bukan ngadat-ngadat, bukan nyendat-nyendat, bukan. Tapi yang nyaman. Dan ini tidak membutuhkan kata mewah, tidak membutuhkan kata mahal untuk mendapatkan kata nyaman. Selagi kendaraan adalah kendaraan yang nyaman, maka itu adalah potensi kebahagiaan. Apa rahasia di balik apa yang tadi telah disebutkan? Rumah Rasulullah itu tidak luas, tidak lapang, tapi beliau bahagia. Kendaraan juga demikian, belum tentu kendaraan Rasulullah adalah kendaraan yang nyaman, tapi beliau bahagia tetangga tidak semua orang mendapatkannya, tetapi Rasul menyebutkan itu potensi kebahagiaan. Berarti intinya ada standar kebahagiaan. Ukuran standar kebahagiaan itu adalah ini. Empat ini potensinya. Istri yang solihah berarti suami yang solih. Kemudian memiliki tempat tinggal yang lapang. Ini standarnya. Berarti bukan hal yang harus, bukan keniscayaan, hanya standarnya begitu. Tapi bukan harta mati, banyak orang yang rumahnya tidak lapang tetapi bahagia begitu maksudnya. Banyak juga orang yang rumahnya lapang tetapi dia tidak bahagia. Tetangga yang jahat juga demikian. Tetangga yang jahat juga demikian. Standarnya memang untuk kita mencari kebahagiaan, tetangga harus tetangga yang baik. Kemudian juga termasuk kendaraan yang nyaman. Itu adalah ukuran standar kebahagiaan. Standarnya begitu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kata standar, itu standarnya apa? Standarnya kebahagiaan. Nah, dan ternyata tidak semua orang memilikinya. Termasuk Rasulullah SAW sendiri tidak memilikinya. Dalam beberapa potensi kebahagiaan, rumah yang lapang yang kita maksudkan. Tapi bagaimana beliau itu adalah bahagia? Ternyata, kalau kita mengkaji lebih lanjut, bahwa ada potensi-potensi kebahagiaan yang lain. Yang seandainya orang tidak memiliki standar yang telah disebutkan keempat-empatnya tadi, niscaya tetap dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Yaitu yang ketujuh. Potensi yang tadi di awal pengajian sudah kita sebutkan. Kesentausaan hidup. Yang kedua, potensi kesehatan badan. Yang ketiga, potensi bekal hidup sudah menjadi sembilan potensi. Setelah ditambah yang tiga ini. Jadi yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, potensi kesentausaan, potensi kesehatan, potensi bekal hidup. Apa itu sentausa? Hilangnya keamanan, hilangnya itu ke kecemasan, hilangnya kedukaan, hilangnya kekhawatiran. Maka orang hidupnya sentosa. Maka berarti setiap kita apabila mendapatinya, tidak ada yang kita cemaskan, tidak ada yang kita khawatirkan. Ketahuilah sesungguhnya Anda memiliki potensi bahagia. Maka optimalkan potensi itu. Potensi itu adalah dioptimalkan. Supaya kita menggapai kebahagiaan. Seperti Rasul juga demikian. Mendapat potensi kesentausaan, kemudian dioptimalkan untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kedua juga kesehatan. Mumpung-mumpung Allah memberikan kesehatan kepada kita, optimalkan potensi ini untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan kesehatan. Kemudian bekal hidup. Apa maksudnya bekal hidup? Kalau orang tidak punya itu tidak hidup begitu maksudnya. Selagi dia punya itu, dia masih punya sebab-sebab hidup. Dan kita tahu bahwa sebab-sebab kehidupan adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Di antara sebab-sebab kehidupan. Itulah yang dimaksudkan dengan bekal hidup. Apa yang dimaksud dengan bekal hidup? Itu tadi. Apabila orang itu menghadapi kenyataan bahwa saya sedang lapar, yang nanti ancamannya akan mati ya, Dia masih mendapatkan bekal hidup, sesuatu yang bisa menyumbat lapar yang mengembalikan tenaga. Sehingga dengan dia memiliki makanan, dia memiliki sebab-sebab kehidupan. Masih ada yang dia minum, maka dia memiliki sebab-sebab kehidupan. Maka dengan kata lain, Tiga potensi ini bukan potensi yang muluk-muluk yang standar seperti empat potensi yang sebelumnya. Yang secukupnya. Selagi bekal hidup itu cukup. Ditopang dengan kesehatan. Kemudian hilang semua apa yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Maka Anda memiliki potensi kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka optimalkan. Di dalam hadisnya Rasul telah menyebutkan Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fakanna ma hisat lahu dunya bihadafiriha Siapa saja di antara kalian wahai kaum yang dia hidup pagi-pagi hari yaitu bangun tidur maksudnya. Bangun tidur maksudnya. Aminan fisir bihi. Dia bangun dalam keadaan hilang semua kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Fisir bihi pada rumahnya, pada hartanya, pada istrinya, pada anaknya. Tidak ada yang dia khawatirkan. Nah, Masya Allah, damai, tentram hidup di kampung ini. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan, tidak ada sesuatu yang kita cemaskan, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, motor lupa masukkan rumah, tidak ada orang yang menyentuhnya. Nah, sendal ketinggalan di jalan, tidak ada orang yang memungutnya. Asalkan jangan istri yang ketinggalan di jalan. Nah, amannya, tidak ada yang kita khawatirkan. Tidak ada satupun sesuatu yang kita cemaskan, tidak ada. Rumah kita lumah kunci tidak ada orang yang mau masuk. Rumah kita misalnya lupa dikunci, kita pergi. Tetangga-tetangga pada ngawasi rumah kita. Masya Allah. Tentramnya, damainya hidup di kampung ini. Malam-malam suara jengkrik, krik, krik, krik, krik, krik. Nah. Siang hari damai orang pada ke sawah, pada ke kebun. Nah. Pada saling memberi, saya punya sayur ini, saya punya buah ini. Saya butuh bumbu ini ambil di belakang rumah. Itu ada pisang bisa dipotong kemudian nanti dibagi ke tetangga. Masya Allah. Nah. Tentramnya kehidupan demikian. Damainya kehidupan demikian. Ini adalah aminan fisirbi. Ini adalah jaminan Anda bahagia. Berarti itu adalah potensi. Maka apabila ini hilang, berarti Anda tidak punya potensi kebahagiaan. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Dia sehat jasadnya. Dia sehat jasadnya. Bangun tidur segar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segarnya udara hari ini. Nah, segarnya udara hari ini. Nah, is, nah, bangun is. Nah. Oh iya su. Nah, Maksudnya istri dan suami. Nah, kita bangun, berdoa dulu, berzikir dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah segarnya pagi hari ini. Nah, sehat, berwudu, sholat rawatib. Ah, sholat apa? Witir. Kemudian sholat sunnah rawatib, kemudian sholat subuh. Nah, sehat badannya. Maka dia punya potensi kebahagiaan bahkan potensi kebahagiaan yang hakiki yang sesungguhnya. Nah, anak-anak juga begitu. Nah, lucu-lucu menggemaskan. Nah, bulat-bulat anak ini. Nah, bukan lonjong-lonjong, bukan, malah oval oval-oval, tidak, bulat-bulat anak itu. Nah, masya Allah. Nah, sehat kicauannya, tingkahnya, Masya Allah, alami. Nah, tanpa zat aditif. Nah, sehat, Masya Allah. Potensi kebahagiaan hidup berumah tangga. Yang ketiga kata Rasulullah, indahu kutu yaumih. Nah. Masih adakah yang kita masak hari ini is? Nah. Masih su? Nah. Masih. Nah. Masih ada dua gantang masih. Untuk esok masih ada, tapi belum dipecah. Nah, masih ada di lumbung berupa padi. Misalnya. Masya Allah. Nah. Ya. Adalah apa hari ini? Nah. Bayam goreng. Nah. Dipetik di Nah, di belakang rumah yang daunnya lebar-lebar, nah, digoreng, dikasih garam, dikasih bawang, Masya Allah gurihnya. Lau apa? Bayam goreng. Nah, rempeyek bayam. Nah. Apa yang kita miliki 4 kali 5 sempurna di hari ini? Oh, pepaya. Depan rumah kami mulai ranum. Mungkin hari ini sudah mulai matang. Alhamdulillah. Nah, Minumnya hari ini masih ada. sumur kita Masya Allah tidak perlu dimasak. Nah. Langsung diminum. Perhatikan potensi kebahagiaan hidup rumah tangga ini. Indau kutu yaumi. Di hari itu saja dia punya yaitu modal hidup. Di hari itu saja. Rasul mengatakan, "Indau kutu yaumihi." Di hari itu, di pagi itu dia mendapatkan kutu yaum. Bekal hidup untuk sehari itu saja. Apa kata Rasulullah mengomentari apabila tiga hal ini terkumpul pada seseorang, nama maka seolah-olah bagi orang itu hizat lahu dunya bihadzafiriha. Allah Azza seolah-olah telah kumpulkan buat orang yang seperti ini dunia ini dan seluruh isinya. Tidak ada lagi yang mengalahkan kebahagiaan orang yang demikian. Tidak ada yang dicemaskan, tidak ada yang dikhawatirkan. Nah, Mau makan ada yang dimakan. Kemudian badannya sehat. Tidak ada yang dikeluhkan. Apa lagi yang dicari? Kebahagiaan mana lagi yang diinginkan? Bandingkan dengan kehidupan yang lenyap hal-hal yang seperti ini dari mereka. Bagaimana mereka berbahagia? Makanya tadi dikatakan ada standar kebahagiaan, ini adalah standar minimal potensi minimal kebahagiaan. Kalau begitu para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT tinggal terakhir potensinya. Tapi sebelumnya kita simpulkan, kita coba tadabur dulu. Dari potensi nomor satu, iman. Potensi yang kedua, amal solih. Potensi yang ketiga, istri atau suami yang solih dan solihah. Pasangan yang solih dan solihah. Perhatikan. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh semuanya materi. Kemudian yang kedelapan, yang kesembilan pun juga materi. Adalah materi-materi. Ternyata materi bukan jaminan kebahagiaan. Buktinya orang yang tidak punya materi berlebih sekedar cukup pun bisa bahagia. Bisa bahagia. Dan Rasul juga menyebutkan secara jelas dalam hadis itu bahwa materi juga potensi kebahagiaan. Materi juga potensi kebahagiaan. Oleh karenanya, kita bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari, sesungguhnya potensi kebahagiaan yang paling bahagia adalah yang pertama iman, yang kedua amal soleh, kemudian yang ke kesepuluh potensi kona'ah. Seberapapun orang memiliki harta, bagaimanapun keadaan rumahnya, seperti apapun model mobilnya, ketika tidak ada kona'ah, dia tidak dijamin akan bahagia. Ketika tidak ada kona'ah, tidak dijamin dia itu bahagia. Tidak ada jaminan bahagia. Maka sesungguhnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kebahagiaan jaminannya ada pada tiga masalah. Iman, amal solid, dan kona'ah. Kona'ah terhadap dunia. Kona'ah terhadap materi. Oleh karenanya, setiap muslim mukmin hanya diwajibkan beradaptasi dengan rezekinya masing-masing. Karena rezeki seberapapun, nafkah seberapapun, sesungguhnya dia potensi kebahagiaan bagi orang yang beriman, beramal solid dan kona'ah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq bahagia Umar bin Khattab bahagia, Utsman bin Affan bahagia, Ali bin Abi Thalib bahagia pada mereka memiliki kehidupan ekonomi yang berbeda-beda. Rasulullah sendiri bahagia pada rumahnya beliau tidak selapang kamar utama kita. Tapi beliau bahagia. Berarti kembalinya kepada adaptasi. Bagaimana setiap muslim mukmin bisa beradaptasi dengan rezekinya masing-masing. Dengan kona'ah. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadisnya laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafas. Bukanlah kecukupan itu berdasarkan banyaknya materi, bukan. Tetapi kecukupan adalah ada pada jiwa, ada pada kona'ah. Ada pada jiwa, ada pada kona'ah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian hendaknya kita mengerti potensi-potensi kebahagiaan yang ada, barang siapa yang mendapati potensi tersebut ada padanya, optimalkan. Adaptilah, adaptasilah dengan sebaik-baiknya. Orang yang punya rumah yang lapang, maka kona'alah. Itulah yang Allah berikan. Maka syukurilah. Kemudian ridolah dengan rumah yang lapang tersebut. Jangan ada sisi-sisi rumah yang disia-siakan. Supaya mendapatkan keberkahan rumah yang lapang. Seandainya orang rumahnya tidak lapang, rumahnya sempit, perhatikan. Rasulullah bahagia dengan rumah yang tidak lapang. Maka lapangkanlah jiwa anda. Lapangkanlah jiwa anda. Sebagaimana Allah Rasulullah SAW memberikan taufik kepada Rasulnya dengan jiwa yang lapang. Maka rumah yang sempit untuk ukuran kita menjadi sangat lapang menurut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau. Sehingga beliau mengatakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Demikianlah yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita pada pengajian kita di malam hari ini. Waktu menunjukkan pukul 21.00 dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kiranya inilah akhir dari daurah kita untuk pertemuan kita di majlis kita kali ini apabila ada kekurangan-kekurangan dan kekhilafan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada hal